Ya Amman ini kan? Amman sya'alal ardo qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal ini hajizah. Ailahum ma'allahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Ailahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Aman ana ta tedat ja'ala ingkang gawe sapa man al ardo ing bumi. Digawe kororon ing sing tetep kena nggo domisili, mana kena nggo koror nggon tetep. Manane manggon utawa gak gerak la kami itu tegese ora gerak apa aret bi ahliha kelawan guncangno penduduk e aret. Wajah ala lan gawe sapa Allah taala khilalaha ing sela-selane aret ing sisipan-sisipane aret. Fima ing dalam perkara benaha kang antarane aret. Allah gawe anharon ing pira-pira sungai. Wajah ala lan gawe sapa Allah taala laha maring aret utawa Krono arat rawasia ing pira-pira gunung sing tumancep jibalan tegese pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung tapi hal ardo rawasia jibalan tegese pira-pira gunung niku rawasia guys sedhep-sedhep ben kula waja'ala laha roasia niku alif nun terus asbata. Oh, oh, asbata. Sak. Asbata ingkang netepno sapa Allah taala biha kelawan jibal al ardo ing bumi. Ini sak niku sebenarnya. Alif sak mem tak ya. Asbata kang maringi kukuh sapa Allah taala, kang maringi tetep sapa Allah taala biha kelan jibal al ardo ing bumi. Wajah alalan gawe sapa Allah taala binal bakhra ini ing antarane dua mata air dua segoro atau dua mata air hajisan ing pembatas. Benal asbi antarane air tawar wal milkhilan air asin. Banyu tawar nak ketemu banyu asin niku ana pembatase. Layak tadi tu ora iso campur apa ahdu masalah sijine Bahrain bil afar lan sing liya. Aila guna nata ana pangeran ma Allah sertane Allah. Maknane ra bakal ana bal aksaruhum. Bale utahe akeh kufar kelah lamun ora ngerti sapa kufar tauhidahu ing nauhidno ning Allah. Aman ana ta zat yuji bukan nyembadani sapa zat al mutarra ing wong kang kepeksa. Kang posisi darurat. Ail makruba tegese wong sing susah alladzi kang massa ingkang gepok utawa ingkang mekenani ku ing ladi apa aduru apa bahaya utawa kelaran. ida da'a gunalikane donga sapa wong, ida da'a gunalikane ngundang-undang sapa wong hu ing Allah utawa hu ing sing diundang maksud. Wayak sifulan iso buka sapa wa taala asua ing kaelekan anu sangking wong wa anu lan sangking saliyane wong. Wa arulan gawe sapa wa taala kumi sira kabeh ulafa al ardi ing pira-pira dadi khalifah ning bumi. Al idofa ta idofa bi makna fi lan makna nafi ayak e lufu tegese genti sapa kulo ning saben-saben generasi. Al korna ing generasi aladi kang qablahu kang sedurunge hadal korna. Aila guma Allah, ana ta utahi pangeran guma Allah, qalilan sithik banget. Qalilam ma sithik banget karuna gelem eling sapa ngake Tata iduna tegese gelem eling sapa sira kabeh bil faqaniyah karun wa tahtaniyah ya karun Wa fila ing dalam karun idghamu itu dalam ta'fid dal ing dal Wa ma tema mai zaidatun zaidah qalilam ma. Nggih mane niku zaidah qalilam ma. Ditaklilil qalil krana nyithikno barang sing sithik. Aman ono taidat yahdikum kang nunjukno sapa man kum isra sira kabeh yursidukum tegese nunjukno sapa wa taala kum isra kabeh. Allah nggawe petunjuk ila maqasidikum maring tempat-tempat tujuan sira kabeh. Fi dzulumatil barri ing dalem petenge darat wal bahri lan petenge laut. Wa binujumi lan ke ngalap petunjuk lan anane perbintangan lan ing dalem wektu bengi. Wa bi alamatil ardi lan kan pira-pira alamat bumi naharon ing dalem wektu rino. Waman lan wong yursilu kang lepas sapa man to kang nugasno sapa man ariyaha ing pira angin. Ditugasno busron, khale dadi berita gembira bena rahmatihi Sedurunge terjadine rahmate Allah. Manane kudu amal matori sedheke sedurunge anane udan. Anane udan dialamati ana angin riyen sing ngatur peredaran mendung. Aila huma ana ta ana pangeran ma Allah sertane Allah. Ta'ala Maha luhur sapa Allah apa ama sing perkara syirkuna kang nglakoni isrok sapa ngakeh bi iklan Allah ghirahu ing saliyane Allah Aman ana tau tidak tiap dau kang ngawiti sapa man al khalqa ing penciptaan fil arham ing dalem propro rahim minut fatin yaiku dimulai saka sperma Sumaya itu mongko nuli balekno sapa wa ta'ala hu ing khalqa badal mauti sause mati Wa ilam ta'rifu senajan ta ora ngerti sira kabeh bil adati klan terjadine dibalekno Wira menangi tenan ketika menuso dadi nah sause dadi lemah. Tapi liki amil barohine krana jumenenge pira-pira burhan, jumenenge pira-pira hujjah alaiha alali ada. Wamanan wong yarzuku kang rezekeni sapa man kumeng ing sira kabeh nasama isang langit bil mator iklan udan wal ardilan bumi binabat iklan tanduran. A ilahum Allah. Ana ta ana pangeran sertane Allah ila ya falu tegese ora nglakoni sing perkara mas perkara. Zukira kang den sebut sapa ma ora iso nglakoni sapa illallahu kecuali Allah. Ela yaf'alu syai'an ma zukira illallahu wala ilaha ma lan ora ana pangeran ku maujud ma'hu sertane Allah. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Kanjeng Nabi disuruh dawuh hatu burhanakum. Hatu nekakno sira kabeh burhanakum ing dalil-dalil sira kabeh hujjatakum. Tegese hujjah sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina ku bener kabeh. Annama iya saat temene serta ingsun ilahan ono pangeran. Fa'ala kang lakoni sopo ilah se'an ing perkara masa yang perkara dakaro kang wis nyebut sopo Allah ing mak. Wa sa'aluhu podo takok sopo kufaru ing nabi an wakti kiamis saati sangking waktu jumenenge kiamat. Fanazala mengko tumur ono padha Allah kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi la ghaiba illallah wa ma yashuruna ayyana yubatsun. Niki awal juz Kali dosa nggih Pak. Niki awal juz kali dosa ya. Niki Allah e, wasofa nafsa. Arrofa nafsa. Allah mengenalkan dirinya sendiri. Ini rumah tenan ya, terus wonten teori tentang ilmu tafsir. Ini jenenge teori tanah silat. Ya teori tanah silat itu teori orang di atas, kemudian seakan-akan di bawah. Ya jenenge apa? Tanah silat itu kata turun. Allah itu zat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini dan tidak tersentuh oleh makhluknya ewa semanten Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa saya ini yang menciptakan langit bumi, saya yang mengatur hujan, saya mengatur angin. Sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini, Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhannya, mau mengenali Tuhan. Sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jati dirinya supaya jelas. Allah yang Tuhan yang nggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya nopo sendiri. Mengenai wong itu yo kudu diutang sidik-sidik tapi aja agak-agak paham Jadi Imam Sawi Kau wong nak diutang itu malah sombong tapi nak diutang mari bingung Nah, sombong mbek bingung bu cara dosa gede sombong. Mulane sudah bener sampeyan iki diutang kabeh bener. Perkarane perkarane sombong ambek bingung ambek bingung. Dosane sombong bu gede. Mergo pangeran ngistilahno dzate mawon sing sugih kaya ngono, Allah ngistilahno dzate iku mangdalladzi yuqridu wa qardan Sopo ya sing gelem ngutangi aku dari pangeran. Yung ya, pangeran ora butuh makhluk eh kok ngistilahno Sopo ya sing gelem ngutangi aku. Nak gelem ngutangi aku sok tak sahur luwe Mana nih ngutangi Allah misalnya nyumbang kebaikan, cek madrasah, cek ulama cek mulang, cek masjid tapi sing digo sujud, ora sing pageri. Ini perlu kalau terang, saya ngomong masjid itu pageri api tapi kamar sing gue sesuci elek ketoron sing bangun raiso ngaji ini penting kalau terang no. jadi wong niku kudu ana butuh pangeran sing pangeran ae ngistilah no dhate iku mangdal ladzi yuqridu wa qardon asan aqrada yuqridu maknane mana ngutangi sapa sing gelem ngutangi apa padahal jelas Allah iku ora butuh utang yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah. Tapi Allah nyukuri. Dianggap sehingga tidak dikekno Allah. Terus Allah matur nuwun, indahu gafurun syakur. akhir matur nuwun. Ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi itu badhe kapundhut, itu jadi ninggal hutang ambil orang Yahudi bisa. Mulane kula di pamer itu yang Gus bapak kalau mati alhamdulillah gak diutang. Terus piye? Terus warga. Nah aku seneng mati di hutan, gak usah sakit. Ya kan kayak umumnya wong akeh. Roto-roto mati nabi ku di hutan. nah aku nak mati seneng di hutan tapi ya jaga. Gue syarat kan, no, kenapa? Lu nabi Abdul Solki, kafe hari tarik sepakat. Nabi waswafa wafat tuh gak ada nopo. Gini ku tiga puluh wasak ya semacam terus aniki kemangannya dia sepuluh kilo beras Nabi itu untuk nafkah keluarganya harus gadek no baju rompi teng tiang nopo Yahudi. Iku gue pelajar. Dan kalau nanti mau tentang ihya ngeten, dan itu semua kitab fatwanya ngeten. Saya dapat ijazah dari guru saya, guru saya sampai nabi itu ngendikan ngeten. Al ambiya wal ulama ya juru nama jeronas. Kena ulama tenan, iku juru nama jeronas. Koyo umume, koyo umume wong. Nah teng ihya takbire wasairu bisairi du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa umumnya orang itu kayak para nopo. Di Nabi itu di kabundut itu ngendikan itu orang-orang loro kayak kabundut. Padahal wali-wali ini umat Nabi dom kabundut kayak wong turu. Tapi Nabi diambak kabundut sakit. Mana kulo kadang-kadang Ya kepengen kadang-kadang kepengen mati yo ya, rondo pas apik lah. Tapi kadang-kadang yo ya ras ben gue karep pengiran. Mergo menusa iku susu gak takrif. Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati di Jumat itu dipuji sungguh langit. Seakan-akan yang mati tidak Jumat itu tidak keren. Ya kalau kan pembela orang awam. Nah, nah aku mati asal gak Wayung sarapan ngono aku. Nek wayung sarapan ku ngel-ngel to, napa? Ngel-ngel. Kon di konco ta Pasuruan iki kisahnya Dia itu lama jadi ki tunggal, senenge ra karuan, ku gak dipesain. Ngono mati yo dekne tahlilan pokoke untuk salam tempel akeh, mergo gak duwe napa pesaing. Suatu saat ini lagi sarapan rong puluhan ono wong mati. Ngamuk deh. Ya, <laughs> dia cah mati wayah sarapan. Akhirnya dia ngerti, ternyata kiai akeh lu enak, mereka pas sarapan orang kudu dekne yang diparani. kau wani bungo deh mereka kiai tunggal. Berono wong wes loro nemen ramani bungo mereka dia dekne kiai nopo Terus dekne sebenarnya enak kiai akeh wis wani perkara ini orang ana aku ya no ya Terus tak omong gigi kiai si fanatik mati cuma Mati Jumat biasa, gak apa-apa ya apik tapi biasa rasa buat dewa-dewa. Kok sakit kes sing ngendikan fadilah mati dino Jumat itu kabudute dino Senin. Ayo sing ngendikan fadilah mati dino Jumat. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Ya semua ngono Kanjeng Nabi nabi nabine wong akeh Senin. Jumat biasa Pak. Karena elek wong ngger duwe kebanggaan mati ra diutang bangga seakan-akan wong liya iku salah mergo mati. Wong biasa. Dia sing tenanan ikhlas e nek urip pangeran sing pangerane ngislano dateng mangdal di yukhridu wa qardon. Mulai ulama-ulama udah biasa ngaku ngalim. Kau pangeran mengenalkan dirinya. Nabi gak ngomong no anak Rasulullah. Aku Rasulullah kok bantah. Kalau biasa ngaku, kalau ini gue ngalim gue bantah. Kecuali kayak sadure alimku oleh bantah. Saiki sementara ya anu. Mergo narang aku ngaku wong identitas iku sapa? Kan gak jelas. Mulane tenggene sara ikhya ku ana wong alim ditakoki kula nu mboten saged napa-napa. Oh, mati mati mbek ulama. Kowe ku ulama maca Quran, maca hadis. Nek sing maca Quran ra roh popo terus sing roh popo ku sapa? Sakire yo ya wis ana ku alim yo ya ngono bener ya aku alim. Karena Allah itu arrofa nafsa, Allah juga mengenalkan dirinya. Bahwa Allah ngendikan saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Sampai Allah nantang, nak kira percaya aku sing gawe, ya dudono sing gawe ku sapa? Aruni madakalaku minas samawati wal Pangeran ku fair, kul itu mada tad'una min dunillah, aruni kolaku. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan tidak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya apa? Pangeran angannya itu oh, sentak ngamen. Ma asyadduhum khalaqas samawati wal arti wala khalqa anfusihim. Tidak apa-apa. Kamu mengatakan iblis Tuhan itu tidak apa-apa. Kamu mengatakan setan Tuhan tidak apa-apa. Tapi buktikan apakah mereka bisa menciptakan langit, bumi. Bahkan mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Melani nantang itu termasuk tradisinya pengirang. Melani kena ada di ulama, kutuani nantang. Mau coba ulama, kutu santet wedi. Allah lo boleh balik ditantang dia. nanti tak jajal kan itu. Yohani ya, tapi yang mati kue tak omongin. Jajal lah, gue nyantet aku. Tapi nak mati kue yuk. Ya, jajal sih murah itu Pangeran di perhitungan, bodoh-bodoh matanya aku, udah matanya gue, rano gunanya. Tapi itu tradisi, bukan gagah-gagahan tradisi. Aruni, Aruni itu ngertikan saya. Kalau kamu mengaku Tuhan ya ngertikan saya bahwa Dia menciptakan langit dan nah iyo ya tak akoni ke pangeran. Jadi pangeran. Jadi itu biasa hukum tantang tantangan ngoten. Kon buktekno aruni ku ngertekno. Mulane masyur ya tenggene jus 13 sampai jus pinten niku sing E, ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan dari pangeran nggak apa-apa itu kamu katakan Tuhan tapi saya minta satu hal itu namanya siapa kul samuhum ya kul samuhum namanya itu apa Ya namanya manusia. Yesus itu anggar melaku-melaku wong didarani ya manusia. Lata uza namanya juga batu. Terus ketika ada pengiran amtunak biunahu bima laya alamu fil ardi am bidzahirim minal Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada? Sekarang sampai saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu, kamu melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan, jadi dari bahasa kelihatan. Kenapa Lata di sini dekat Ka'bah? Dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Wong pangeran kok di terus. Di itu objek. Pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, dimandikan, <laughs> dibersihkan, di pangeran kok di. Kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan. Pangeran kok di kan nggak bisa. Ya seperti Yesus itu. Yesus itu matinya apa? Disalib. Habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok aman di terus. Pangeran yo yang meng. <laughs> pangeran kok di. Nah, itu aneh. Malah dari pangeran mau kok Amtu nabi udaku. Bima malaya alam fil ardi am bi ghahirim minal. Jadi dari cara ngomong tuh kebenaran itu sudah terlihat. kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyasar. Ciri utama kebenaran itu apa mu? mudah ambido hiriminal kau nah, terus balzina lilladzina kafaru makruhum basuddu anis cuma orang kafir itu pinter rekayasa dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran masal kekafiran yang masif Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya silahkan kamu mejamkan mata. Sana anak kecil mejamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen. pon melek neh. Dikasih enggak? Enggak bu. Nanti dipejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama bu guru terus dikasih satu-satu. Dapat enggak? Nak, dapat. Yang ada bu guru apa Tuhan? Bu guru, Tuhan enggak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata, mulai dulu itu orang kafir merekayasa itu disebut bila lilladzina kafir. napa? makruh. Makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah kita hidup di dunia terutama ulama itu berhadapan-hadapan sama nopo, sama nopo rekayasa. Di bukti anak pangeran nono, aku dungo yo ya ora di sembadani. Nah pangeran nono orang wong Islam lu juga, di bangun nopo. Wong karuan nangis bumi gaweane pangeran kok. Bukti pangeran kok abe nasi pede, nasi pede ini kurang penting. Kadang Islam juga GR nasibnya dipertaruhkan untuk mencari nopo Tuhan. Bukti nak wong Islam ora bener marat marat. sing wong kafir uripe kepena. Berarti sing bener wong kafir. Wong pangeran kok dikaitno urusan nopo? Urusan nopo? Nasib. Itu keliru sedanten. Lalu kalau suwon jinan jadi ulama, jadi ya wong suke, jadi ya wong larat, sing sopan. Pangeran mawon istilah nodate mangdaladi yukridu wa korton hasanah. Dewi Imam Sowi dan minta zulatil maula. Ini termasuk sopan santune pangeran. Pangeran yang gak wajib sopan saja. Sopan santun. Nanti kalau pengen mati ya, itu ya, kora roh takdir kalau mati Jumat dan Ya setu rabu kalau santai wae. satu cek ahad. Sementing ora wayang sarapan wae dari <laughs> sarapan coklat sementing ora wayang apa sarapan. Ya kok sama nak delok nonton kafe Nabi nak muji wong mukmin sing top, sampe nak mati ra krasa. Nabi piyambak badhe kabundut koyo ngono kerasa. Nabi ngendikan fadilai kabundut Jumat. Nabi mbak kabundute. Akhirnya kiai kiai sing fanatik Jumat terus mulai rubah. Bener Gus Bah tak angen-angen. Musim promosi kabundut Jumat malah kabundute. Tapi Nabi ra tau ngendikan promosi kabundut Senin. Ya mergo Nabi ne wong akeh. Mulane biasa, ya urip biasa, ya wis rasa berlebihan. Nabi ku nak ngentikan utang wis entek ngamer. Wong mati diutang kisape pengen ngene wis entek ngamer. Tapi Nabi kapundhut tuh diutang. Mulane umat sing diutang ya umat Kanjeng. Cuma do keterusan gitu. Iku perkarane ra keterusan. Kulo nu apal hadis kata, ini kita hadis binikmah. Nabi nyen unik. Ada orang punya utang hanya dua dinar. Dua dinar itu kalau satu dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang hitung dua satu dinar itu 4,2 gram. Ini kan berarti 8,4. Ini Nabi Rawuh Kenjolati buatan burun Apa teman kami ini punya hutang? Iya ya Rasulullah dinaron, punya utang dua dinar Nabi itu langsung balik kanan balik kanan lalu Nabi ngendikan besok sahabatnya sallu ala sahibikum. Kamu harus nyolatin saudara kamu ini. Rumah Nabi tidak nyolati. Tapi Nabi itu unik. Sekarang sama saya tanya, andai kan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele sehingga umatnya sing kakean utangi bahkan saat diuri aset Ini iya, Padahal ngutang sih ono dolim, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Faham ya? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal sing diutangi dolimi. Kan kata gitu utang sama orang yang jenuh bangkrute sing di utangi karena dikemplang. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati gak terpenuhi. Makanya Nabi separuh. Nabi kundur, terus gak nyolati, tapi nyuruh sahabatnya Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang nggak kebenaran itu kata ulama-ulama sebaiknya tokohnya itu tidak usah ikut ini ru Nabi, tapi umatnya disuruh. Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang nggak nyolati. kalau nyolati, orang mati ini lho, oplosan. Tapi buat tentang kalau mus itu disuruh banyak wong. Orang mati oplosan ya udah orang nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi janazatul muslim itu berhak mendapat sholat dan orang muslim mati itu wajib disolat. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut nyolat. Tapi masalah yang gerbong segi GR tokoh. Akhirnya malah aku singkang kangelan nyolati wong kabeh GR tokoh ora nyolati kira. Nah sing wong kali-kali akhirnya nyolati kabeh mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolat. Ya seperti itu Nabi itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngentikan solu ala sohibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Hmm. Malah itu fakir orang istilah tauziul hukmi. Hukum itu bisa separuh. Yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati. Yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara suul hati. Ya wes akhirnya, ya wes ada yang nyolati ada yang Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdul bin Ubay Nabi diaturi sholat dia sholat. Bahkan ayah Abdul bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni nawa kafane ini ya Nabi ngidoni. Terus nyuwun jubai Nabi supaya dipakai sebagai kafan. Ini Nabi dicoplok no jubai jadi ya dipakai kafan. Sampai santri rata tau jubah Nabi gue kafan. Abdul bin Ubay bin Salam sing munafik dipakai jubahe Nabi. Ya Nabi ya nuruti Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali sampai sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay baru ada ayat wala tusalli ala ahadim min mata abata wala taqum mat kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih, Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sorry mansus jelas. Nah anak kue kan ngukumi munafik mergo sentimen. Mergo beda kelompok menganggap kafir munafik. Lu untuk wahyu kondi. Senang Nabi dulu dilarang nyolati orang munafik. Ini orang munafik saya tidak mau sholat. Lah kue sopong kue kurang Nabi kok ngaku. Uang oh, sul khotimah sul khotimah sing bersa Allah tok. Nak rasul mungkin bersa mergo dingertikan oleh Nah kita seorang mungkin. Setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak, sahabat nyolati sama orang-orang tapi Karena wilayah Siri ini wilayah Allah Subhanahu. dunia Nabi orang yang anda nilai aku Mengani nih mati sul khotimah mati nwe kronong ini ini kok jangan solati Ya biasa ya yang Islam itu solati kalau sore sore kok soal tunggu di sepuro pangeran ora ya potongan tunggu tunggu ramandi ya, raro hmm, so gue masuk noy ya ramandi kena nyolati ya ramandi mau ramandi cuma gue iling ilingan nah jenazah muslim itu mendapatkan so. kalau dini sholat mayat itu sing untung ya sing nyolati jari nabi mati gue mau indo. ya baru kayak nyolati uang oplosan nauzubillah muka-muka orang ini kan, kan lumayan kan terus pedih Bukan anak putu kulo piye cah ya Allah, matur nuwun Gusti anak putu kulo ora narkoba, tapi dereng kados napa mboten kan terus akhirnya, kan jadi khauf, jadi napa? Khauf, baru kayak khauf terus. Ya terus apik. Jadi eling-eling ya. Malah pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen. Karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekali Ya, tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolat. Sallu ala sahibikum. Ini masyur. Jadi, jadi ini pengertian kayak keluar jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsa. Dia mengenalkan dirinya sendiri bahwa saya menciptakan lain. Kena iso ngaji ya kondo. Nanti dua ya kondo. So di dua kalau buatan gak ada nggak nggak mau. Kalau nanti kalau hitung, kenapa orang Indonesia tidak maju? Di antaranya bukan nanti dua itu rakondo. Murawa amma bini amati robika Hadis. Ngel ngel wong akeh. Misalnya saya punya santri 10, wali murid 10 soan saya. Misalnya kalau pondok, aku alhamdulillah di duit. Di duit rong juta, ya akeh. Kan gak kepikiran, kiai ku mangan tau orang. Tapi nak kiai namen sambet, kiai ora kaya PNS, PNS ngono digaji tetap. Nak kiai ora jelas, kadang di duit, kadang ora. Wali muridnya kan terus mikir, iki pas di duit ora. Kemudian pas kukur-kukur, kau seneng rahman. Tapi cara pulang ada duit ya kondo, di ilmu yang ngono. Ulan itu sama cepat umum ini, sama cepat umum. Ulan pula balik, mau jadi sanat nanti Ini kus, kalau kepengen ngaji fatul korib, akhirnya saya ngaji pulau ya kau ada. Tapi nak kondo bodoh, karena iso ngaji kan rano saya ngaji. Nah, gue rasa kodo kan harus ketoro. <laughs> Maksudnya ini nak iso, maksudnya bakas nak iso. Maksudnya nak iso itu kondo, Wah ma bini amati robdika nopo. Nak di nikmat itu kondo. Nak ora kondo kan jadi repot. laki-laki uang ora maju itu gara-gara ora kondo. Merasa tidak mampu. Mau nanti kalau itu, kalian konco podo alimin nanti kalau itu, Alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada seribu. Pondok itu ada Lirboyo, Sarang, Tegalerjo, Sidogiri, pondok-pondok besar itu. Itu yang 800 atau 900 merasa tidak bisa. Akhirnya gak mulang. Merasa ada bisa atau kurang bersih atau kurang apa. Wong sing PD mulang kau terjemah, sing akhirnya gawe aliran raiso ngaji tapi PD. Mulang nganggo FM ngeruang kru Tapi bareng aliran itu dekne cocok komentar. Raiso ngaji kok mulang. Ya iso ngaji ragelum, Coba kalau orang 90 udah tidak IKB gua ambles dengan gua FM FM. Nggih mboten. Lah barang anggar gak muncul sih muncul wong iyo karena ilmu itu kayak kayak fisika kalau ruang kadung ditempati satu fisik pasti yang lain tidak menempati di ruang itu. Lah sekarang ruang publik itu dipenuhi faham-faham yang nggak benar karena yang nggak benar tuh berani ngomong. Sing bener mungkar-mungkar. Dari gak layak kayak jadi kasus kayak. Umur santri ya jaga jam melang madrasah. Sik sibuk mergawe, sampean nek semapan tagi mulan. Terus mapan malah lali agama ora timbul lali mulan. Nggih kula merasakan. Kanca kula yang lebih sopan ketimbang saya, gak ngaku alim, terus uripe khusyuk. Iku gak duwe santri kathah kados kula. Kathah kula. Kula ngaku ngalim biasa. Cara wong kan kuatire takabur. Sing niat takabur sapa? Takabur urusan ati. Sing roh sapa? Ya kue kuwe, gak sakit. Nah, kalau orang tahu ngaku ngalim, tak kabur. Gak ngaku ngalim, akhirnya kan kue gak mulang. Kira ngaku ngalim, bergobi. Ya, berkurang ngaku alim tawadul. Ya, berarti kayak ngaku tawadul, lebih sombong timbang aku. Orang merasa, aku rasa popo kang, itu kan berarti dia merasa dirinya tawadul. Merasa tawadul itu lebih sombong. Wong kok merosok ada yang hikam mau kata-kata man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al mutakabbir. Orang yang merasa dirinya tawadu itu hakikatnya adalah orang sombong. Karena tawadu itu harkat paling tinggi. Tawadu itu harkat paling tinggi. Lho ono wong kok merasa tawadu fahuwa al mutakabbir ya dia itu yang sombong. Kayak gue di duit satu juta, pulau nunggu pulau bisa melampaui. Melampaui. Kira wong jalan subangan rawani wong jadi uang aku melarat terus ngel-ngel uang akeh lah, itu dia ngel-ngel wong akeh. Mulane bar ngaji iki kok kondo wong-wong kowe ngalim kowe sugih, engko wong gak tetep roh, alim mbek mok sepira Orang itu pasti tahu proporsinya, orang usah kuatir. Mosok misalnya Rugen aku alim terus pulau wasakan iki. Ya orang ora tetep wong ngerti porsi ini. Paham ya, terus ini penting. Mereka Allah piyambak mengenalkan dirinya sendiri dengan segala kekuasaan. Rasulullah nggih ngaku ana Rasulullah, ana nabiun nakatib, aku nabi ra ngarep dimaklumatkan. Imam Ghazali kayak ketika ngarang ikhya diumumkan bahwa saya sudah punya ikhya. Said Zabidi yang nyari ikhya itu ketika ithaf selesai itu semua ulama Mesir diundang pesta besar belum ada pesta sebesar pestanya Said Zabidi ketika menyelesaikan Ihya. Wah itu nyembelih berapa sapi, semua ulama diundang. Orang kalau saya resepsi ini geger Ya jenenge resepsi kita. Mulai kita apa jenenge ithaf. Ithaf itu sajian, tuhfah itu. Iki sajian untuk orang-orang takwa. Lalu kalau cara di dhuwit barang barang kita punya apa syukuran, tapi umatku ini kan harus mikir. <laughs> mikir. Biasa dulu ulama. Sana gini wong salah paham. Jadi nyongkone nak tawadu itu apa? Padahal wau man asbatali nafsihi nafsihi tawaduan bahwa al mutakabbir. Kau tawadu itu maqamun rofi. Kasta tertinggi dalam hidup nopo. Kalau orang mengklaim dirinya tawadu bahwa mutakabbir, berarti dia adalah orang yang mau sok takok iratan. Berarti teng Wonokromo teng Biduan putih. Wah, mboten ngertos lho. Mboten ngertos detaile. Ngono kok terangno akan. Maksud sak budu-budu di sama takok itu. Kalau carane sholat sepundi. Misalnya kira santrang, ngono di masjid, nggak melak makmum sesuai ra iso. Orang kok kulo buatan sakit sambil mawon. Carane sholat ditompo pangeran piye ya jawab ya, pokoknya ikhlas. Lah carane ikhlas sepundi, wah selatih terus sesuai ra ikhlas. Buatan nak cara jenengan, wah anu carane wong akeh pokoknya ngono. <laughs> Pokoknya terang, no, ora iso sholat pokoknya. Pokoknya terang, no. Keliru Allah. Pokoknya Kaji Nabi seneng. Wah, oh, anggere ana wong tak kok agama jawab wis anggere. Anut wong ibu Ya wonten tak takoki Nabi. Pangeran ning ndi? fasarot ila sama cawe do amat. Pangeran tenggur, dhuwur. Nabi itu bener. Ya, ya bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jia. Tuhan itu bebas arah. Tapi ono sahabat takoi pangeran ning dijem. Nduk, teng langit kanjeng Nabi. Yo, ya. Jadi Nabi ya, sih Ya bener, karena uang murni nyebut langit itu pokoknya pangeran yang dhuwur. Dhuwur itu gak ino. bang siap hmm, di sini kan malah nanya. oh, sok pangeran dituju. di jab ini, Gak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan? <laughs> Soalnya di atas ya Kalau begitu ditakut ya anak kulo saya SMP, gara-gara itu ada guru non Muslim seneng anak itu bikin keraguan pada anak-anak. Tak orang Islam itu tidak jelas. Kalau ditanya tuh Tuhan bilangnya enggak nggak nggak punya tempat caca SMP kepikiran takut biha anak kulo anak kulo cerita biha biha takok kulo pak sebaiknya jawab gimana ya bilang di atas saja karena ini yang bisa kita pahami secara secara fitrah manusia makanya istilahnya Quran tuh aamintum manfis sama Allah mengistilahkan dirinya tuh aamintum manfis sama apakah kamu iman manfis sama ayur sila alaikum hasibah yang jelas Allah resminya istilahkan datnya itu man bisa. dat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu kholik, tempat itu makhluk. Tentu kholik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang, Allah nggak punya tempat. Mesti orang masih ngejar, lalu di mana? Pokoknya di mana-mana, lu banyak. Malah bingung kabeh. Wah pidato nih Pak Zainuddin jadi No, gak di mana, oh, gak kemana tapi di mana mana. Bangunnya pangeran kau No tapi gak kemana tapi di mana mana. Tiga itu. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Selalu eling balik nih Quran hadis istilah resmine Allah niku pokok istilah ning dhuwur. Kowe nak gimana, nggih menengadahkan tangan ke atas. Cara kowe di nasib piye-piye mbah sing ning dhuwur piye ra roh. Nang Jawa sing ngecat lopok, Malah pengiran kok ngecat barang <laughs> repot meneh. Pokoknya sementing gue ngelapat no lafat sing nunjuk no taklim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan Rasa buk mafum kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti orang istighna, berarti orang kiamuhu. Jadi kurang kue tahu ngaji kamu, ini bakas uang rata ngaji. Kan? kan? Senangannya kok bakas yang jelimet jelimet. Mengenai kalau suwon, Allah nak nerang no date ya sederhana. Amin tu manfis sama, amin tu manfis. Wahwaladi fis sama ilahu wa fil arti ilah. Kadang awan rang wah wa wa samawati tiba fil. Jadi Allah itu ya biasa saja aku yo ono. Anakku yo neng langit, aku yo ono bumi. Tapi aku itu sito, pun wah wah ahad. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau dicoba tenan waduh. Kalau lu suwi ra kepikiran, kalau kita ya suaras. Kalau nabi kandani cek SMP SMP ini ya kepikiran juga. Allah itu di mana? Sekolah yang hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mau minda. Ketika ditanya aina Allah, fa'asyarat ila sama. Sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi Nabi dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgah sana gini, terus bulat tenus, sudah usah, usah mikir. Nah Imam Ghazali lah mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya yes, semono biasa wae ora usah ribet. Wong aras masih yo kondange koyo ngono diciptakan. Kursi yo di diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di di itu objek. Daripada kemudian Allah ada di mana-mana terus cilik-cilik malah takut, rak banyak malah disimpul waduh repot benar. Kalau di mana-mana udah nih, kalau gitu malah repot mana ya. Yo nang tahu malah bingung nona. Allah ada di hati, bar saya malah repot mana. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanut Quran ya sanut semacam-macam. Allah itu sopo zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa yang bikin final bahro ini hajiz ya. Allah itu siapa yang yujibul muttarra idza Allah itu siapa yang wayak sifus Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya atau af'alullah bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa. Yeling-yeling ya, kalau suwon sing ngaji itu nyifati Allah kama wasofa nafsa sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Kira usah mikir macam-macam, terus sana gini faham terus macam-macam. Dua faham ini menjadi kelompok besar yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lewatis. Bahwa Allah itu beda dengan beda dengan Allah. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fakoh etihim, utai tangannya Allah sanduri tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi rakoh tangan mesti ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangane Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan iku mboten. Misale tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyi, no sembunyi no ning ndi. Pokoke wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mau nek dadi bahasa iku ora ono maknane. Ya, Makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ana maknane, pokoke ngono. <laughs> Pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke ya pokoke. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di monokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu, Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita apa? Diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Masuk Jakarta iso delok. Ya diketahui mana nih roh, gue rohnya nganggo apa pokoknya diketahui, diketahui gue apa takut ibu nganggo. Jadi kadang-kadang ngomong teke terlalu banyak hayal diketahui, tahu itu harus pakai alat, alat itu mata. Kalau jauh berarti Yo kasus maknani Quran nganggo ngono ya dan bareng dari Imam Syafi'i. Wong ape edane ya, ya, ya, kok ajak-ajak. Ya ape edan kok aja Dia sudah seperti itu. Ya kalau orang jalan kayak haji dari peng, dawe pangeran ya ngoten. Syaratnya haji melaku maring itu Wong numpak mobil ya jenenge melaku. Terus kowe apa Jumatan Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya perjangkah saat ini. Nah, numpak mobil di paling itu. Murah lo jangkaan Berarti putra aneh waduh. Lu rasa ngono pokoknya uang gak mau jadi uang lo ganjaran deh. Oh, aneh kok takut jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu, makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo ojo bayang nopo itu tekelek pateng pating kerentil, terus akhirnya agama itu jadi ruwet. Ini kalau nyontok bolak balik. Kalau nyontok bolak balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong. Sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal, baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing ngusul, kula nu eling pas niku saya masih roe satu ada yang ngusul Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur pasti ada soft dua dan tiga. Jadi cara ini masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft itu. Awal. Bagaimanapun ada soft sani dan sale, soft dua tiga itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu, yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasari imam. Berarti imam itu konda kok pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Napen Abdul Kabe imamnya kok pol tidur biar semuanya an yaminil imam, semuanya sisi Berarti imamnya pojok kidul, masjidnya selatan utara. Abdul kabeh mergo awal kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang unik, Soalnya tak takoki. dan nek ngono paling Abdul di. Nek wis didesain masjid ngono paling Abdul, sing paling parek ya ngono rubeti imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Mana ketika Nabi halakal mutanatiun, halakal mutanatiun. Orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Mata itu dijerok-jerok, no agama itu dijerok-jerok. No. Itu tadi bulat. Sangking khawatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah ini dua itu gak gelap. Ojo oh, darahnya Allah ini langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cacilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas ngunung-ngunungan. Pokoknya Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kolakong ini, sing jalan ini, yang seperti itu. Makanya kalau di sana sangi bapak, bapak di dewi guru-guru ini, Nur kena nyifati pengiran, koyo allah nyifati dati yang Quran Serau sana neko-neko. Ini beliau ngeritik faham ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang jelimet bakas pengiran. Akhirnya tambah bulat, tambah nopo? Karena ngedari tadi, ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darahnya Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tem tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah nggak di tempat. Nah, lalu di mana? Ya nggak di mana-mana. ya di mana-mana. Bingung apa kan caci cilik kan sing ngaji tau kita. Nah, melantau kita cilik ya semua. Ya jenenge Allah semaringi nggak langit bumi. Ojo permen, kok permen ini rantau permen caci cilik-cilik. Mereka nak langit bumi. Guru TK kan iso mengekei permen, tapi nanya Fatih Allah sebagai langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Melani contohnya coba permen. Allah sehingga gawe langit dan bumi. Nak bu guru TK itu Allah berarti so gawe langit. Jadi rasa bakas Allah permen bahaya itu ya wah bahaya dileng-eleng ya terus close world sangat mengenalkan diri sendiri itu baik ya tadi niru ada di pangeran tengkoran itu mengenalkan datnya Allah sendiri itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanah surat. Tanah surat wow. Apa mengistilahkan dirinya intan suruh suruwoha dan surkum. Jom kena gelem dulu aku, apa kue tak dulu Kan aneh, wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdaladi kuriduha kamu ngutangi. Mana tidak apa-apa misalnya mau ana kiai diutang sithik-sithik ya apa-apa. Penting aja akeh-akeh, penting aja nglangkai asete. ya asete 10 juta ya utange ya Piro Mas pantes sih? E? 2 juta. Piro? 2 juta apa 9 juta <laughs> Berarti susuk napa? Nggak cara fakir sempetin utang tuh nggak ngelebih asetnya. Itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh lan aran sing percaya kan jiran ya tuh Ya rasa khawatir, Gus kok ngolehno utang. Lha udolehno Allah aran sing percaya tetep orang kasih, jadi rasa usah Masih Masih udolehno Allah aran sing percaya kan Karena tadi ya, kulon bolak-balik ngaji Ini ben wong ngerasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi, meskipun dikai jaminan baju nabo Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene ngene, tapi itu standar ideal ya ummul kaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imam sing macane Quran paling bener. Nek nah, es padha Qurane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi dia nanti ngendikan solo khalfa mangkola la ilaha illallah. makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ono standar ideal, ono standar sosial. Ya urip nek iso mati ora diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten. Senin niku ora ana sing nggo tuku beras, dekne mau utang. Mergo utang tanggungan berat. Lah akhirnya anak dina senen ramangan gara-gara bapaknya wedi. Ini goblok tak zuhud. Sama tak takok, ibu goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ono zuhud ono goblok. Mana dari Imam Syafi'i, ono wong kok tasawuf. Iku mulai subuh jawara, duhur wis wajat tahu Ahmad. Engko duhur wis Ahmad, uteke wis kumproh. Imam Syafi'i saking gedenge tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh Iku rasa ngenteni ngasar. Duhur wajat tahu ahmak, Duhur gue senopo. Kumpul ahmak. Saking gue dingin Imam Syafi'i bin Mutasawuf. Tapi tasawuf sih goblok ya. ya wow, misalnya orang wong anti utang. Lu anti utang yo ya oleh wong. Tapi kan terus misalnya anak Senin loro ra obat nomor perkara nih wedi utang. Jadi gue goblok opo hati-hati. Yo ya goblok mau anak loro ora diperiksa nomor kok Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Ya ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokoke utang yo ya dihindari pancen masalah, tapi nek suwaye utang mergo ana darurat saran. Nah kecuali ngene, Mustafa pe utang mergo biasane sarapan pizza ira sarapan utang, kudu ah, sarapan pizza. Ya iku gendeng jenenge ora utang jenenge. Ya. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting dirwangi napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Kofal Sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa ya bisa masjid. Tapi masjid saya ini lucu. Nak masjid digo sujud togon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kalau gak masalah. Kadang masjid itu neng desa sing jumatan arang-arang menarane wae duit orang 200 yuto. Pak Pageri entek 200 yuto. Lo kamar mandi singgir orang tak entek 50 yuto Lo cek nganggo sandal. tutup keran kadang coplok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan toha mergo syarat saya sholat itu nak suci nih. Mulane nih gue masjid itu awon nyifati fihi rijalu yuhibuna atau Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saya ini paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kira kayak masjid menara ini larang, pagar larang, lampu newe songko granit wapi songko macam-macam. Tapi alat sesuci ini, saya kurang oleh. Jadi nggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit, sing tingku, keramik macam-macam. Tak sing mutor yang pokok, tempat sujud sama alat sesuci tapi kan gak masalah pakai zakat tapi nak sing orang mutor yang tidak men saya itu masalah nah, itu kalau ulama tahu bedanya Zaman saya pikir, masjid-masjid saat ini dibangun miliaran. Sehingga sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau jogot jam. Lah masjid dikunci mau demi melindungi jam. Masjid rong lihat melindungi jam sing regane mau. satu juta. Berarti dikunci demi melindungi Allah. Mengenai negara masjid pelindung jam, Berko? Ya masjid buka wae, paling gak orang bukan sholat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso Pp, Piye-piye wukifa masjid itu diwakafkan untuk Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang itu harus dibuka supaya dengan orang sholat itu bisa neng terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi satu yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk kecuali sudah kasus real banyak preman banyak lonte misalnya tidur di situ beraktivitas maksiat di situ kalau real sarannya bukan tuhma real itu baru boleh kalau kita ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam kalau real sarannya tidak tuhma itu boleh tapi kalau dia tidak boleh wakaf wong tiga sholat Bareng ngono mung kula bolak balik lunga mandek ngono masjid mandek wis salat jebule kuncinan kabeh. Bolak balik. Iki ini bisa ngaji tau ora? Sing wakaf ya kan. Karena sing tepakan sing ape salat wali tau lama gede kan rugi tenan. Gak di salat ulama kan. Gara-gara kok dikunci. ya rasanya, nak dibuka nih gue bos, jamnya hitam. Oh, datus masjid teng mriki digawe gak ngelindungi jam ini. Nah, ya dikunci demi melindungi. Jam mbek kan paling. Nah, cara kalau setengah-tengah ngoten guys. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo sholat. piye itu diwakafkan untuk nopo Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah Pulau mau kata pengurus masjid cerita Pulau Kata Gusti yang badhe ngising kebelet tengomah. Ini gue mau masjid badhe ngising. Perkara ini biasanya bukaan. Neng omah ra duwe nopo? Bar ngising ya mulai. Bar sik kula ge disomasi. Kula pengurus masjid lho gak jadi. Saat aku lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing moro masjid tapi sholat salat 80. Lah pulau 80 mbok kalah mbek wong papat. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah kudu kisah melayu mulai perkarane begitu. dikunci. Lu kalau kiai tenan, jadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Terus aku lihat di panitia milih Ya milih dibuka yang mau pulau kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan matur. Ya maslahat dan matur. Di Pulau malah ya. jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, kelola longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan nah, pagar menoro apa keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah nopo mas masjid. Nanti kalau suwon sing ngaji misalnya bangun masjid nomor siji alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayang no sing roh sesuci lan jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh orang kalau mau ke masjid pasti melingkai air, melangkai air yang lebih dari dua kolah. caci lek sing raro najis ya gelem ra gelem kile ijik mergo ngliwati. Iya. Kalau sekarang itu udah usum ya karena orang sekarang mau kayak kesehatan itu udah steril ya sono kranil. Musong saiki ya kayak era karuan. Kalau steril loh, macam-macam. Bah mari kuman boh mas. Tapi itu penting. Pie-pie sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibuna napa? ayat atau haru masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni sing seneng nopo sesuci tentu sesuci itu alat utamanya nopo air jadi ini ulo fatwa tenan kalau seperti itu gak apa-apa tapi sekarang masjid kan gagah-gagah wagere kuah mewah-mewah tulisannya gak wedi gede nih mewah tapi rano sini sing iseni gagah era karuan nah itu yang maksud itu yang kata nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku naik berlomba-lomba bangun nopo masjid. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna napa ayyata tohar. Mun kalau terus nang. Wasa arulan takok sopo kafir Mekah bu Nabi an kiamis saat saati, Sangkeng waktu kapan terjadi kiamat. Fanazala mengko tumurun apa kulla ya ya'lamu man fis samawati wal ardul ghaiba illallah. Kul Muhammad la ya lam ngerti sopo man wong fis samawati kang dalem langit wal ardilan bumi minal malaikat sange malaikat wana silan menuso al ghaiba ing barang ghaib emat tegese perkara bakang, ghaib apa e ma anhum sangkeng poro manusa lan malaikat illallah kecuali illallah kecuali illallah kecuali Allah eh lakini lahu tetapi nanti Allah ya alamu ngerti sapa wa taala ing barang ghaib Wa ma yasuruna lan ora bakal ngerti sapa wong akeh kufaru Makkah tatesi kafir Makkah kalurihim. Kaya liyane kafir Mekah ayya eh, nabi pasun kapan diterjadekno iku kabeh ewak eh, tayu pasun. Tegese kapan iku ditangekno sapa ngakeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah. Adroka biwasni akromani buatan kiro aikito kita. Gimana hal adroka? Wafi kiro atin ukro iddaroka balid daroka. Kita sedikit dal katus kiro ai kita balid daro ilmuhum mumba asluhu ti asli iddaroka kita daroka ubtilat digendi pak atau tak jalan itu. Wa nanti ini dene dhamna apa iki jelas. Dal fidali ing dalam dal. Was itu lan nanti tarik apa hamzatul wasli apa hamzah pasal Eba lahu walahiko Tegesi itu mekol untuk tuk eh, Ewa tata ba'a wa talahako Tata ba'a terus menerus talahako saring susul menyusul Apa ilmuhum ilmu ne wong akeh fil akhirate dalam akhirat Eh biya tegesi dalam akhirat Hatta sa'alu siko takok sopong akeh an wakti majia sangke waktu terjadinya kiamat Eleh satu kesi orang nopo alam ku perkara jika koyok persangkaan itu yang kafir. Balum balik utai wong kafir ufi sakin yang dalam mamang minyak yang terjadi ini kiamat. Balum balik utai wong kafir minyak sanging kiamat itu amunai ku picek kafir. Jadi Allah naik duka ngendikan ya, wong kafir ku picek mana nih picek ora picek fisik orang orang mengenali kebenaran itu jenenge apa picek. Nah, kadang ulama itu ya kasar, makanya kadang Quran es duko ya kasar, sumum bukmun, um, ya, wes picek budek kopok. Picek budek apa elek terus. Wis wis awon es duka nggih ngoten. Balhum min amun dasar picek angel lan Min amal kolbi saking yaiku piceke ati atau min umil kolbi saking piceke ati sama. Di amal kolbi itu umil kolbi. Wawa te dawa iki ablagu le balik mimma tinimbang dawa koblau kang sedurunge iki wal aslu itu amiyun. Songko dawa ami ustusilat dianggap abot ustusilat dianggap apot iya. apa adoma tu doma sangi ya isangiya. Fanu kilat muka bida apa doma ilami mimaring mim. Ba'da hadfi kasrotia ya, sausin buang kasroim mim. Wa qala ngutap ngucap sapa ladina kafaru sapa wong kafir edan kelan maneh kari karil basi ing dalam ngengkari terjadine pas. Oleh ngucap aida kuna ono tonalikane te kita utoroban rupa lemah wa abauna unalan ya bapak-bapak kita. Aina ana ta kita ula mukhrajuna bakal ditangekno kabeh minal kuburi sange kubur. Lakotu kita teman-teman dan janjani kita Hada ya kita jadi nahnu ya kita Wa abaunan bapak-bapak kita Mengkabul sangis dirungi iki In hada orang nota iki Wila satu awalin kecuali Nopo cerita-cerita sing wis kelewat Terus Nabi pancet senengane cerita nak Soben wong ditangekno sama kubur Nyatanya babah kita mati nganti saya kira ono sing tangi Cara berpikir tiang nopo Cara berpikir yang nopo kafir. Jam ustura. Utai lafat asatir jam lafat ustura bidomi klan doma. Eh ma tegese perkara sutira kang den tulis sapa ma. Minal kisbi sangking piro-piro Kul ngucapu Muhammad siru lumako sira kabeh fil dan bumi fangguru mongko angen-angen sira kabeh kefa kana hale kaya apa ana apa akibatul mujrimin opo akibat wong sing nglakoni dosa. Diingkari sebab ingkari mujrimin. Wayau tei ikilah akibat iku halaku iku rusak ya al mujrimin bila ada iklan disiksa. Wala tasala ana susah sira Muhammad alaihi mengatasi prilakune wong kafir wala takuna raja ana sira fi dhekin ing dalam kerupukan. Muhammad ki rasa susah nak dikomentari wong kafir mimma sing apa yang kuruna kang komentar sapa wong kafir ing kang gawe rekodaya sapa kafir utawi iki dawe utasliyatun ngerem-ngerem manane menghibur lin nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ayolah mati tegese aja gawe susah sira bimafihim kelawan reka dayane wong kafir mereka daya ada kae ngatasi sira fa ana mung te ingsun nasiru kaiku zat sing nulung kuwe alaihim ngalano ing atas kufar wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin Pulau terang Nabi, masalah faham-faham semacam-macam. Mau kan Allah dawuh kula ya alamu manfis sama watibal wal ardil ghaiba illallah. sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang solawat yang bahwa setiap solawat itu di pertontonkan di Nabi, kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang goib itu hanya Allah. Oke kita sepakat, ya, yang tahu barang goib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dimengertikan Allah, ya, dan yang cuma yang dimengertikan Allah itu ngertinya karena di, lagi-lagi karena di diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga ayat ini sorry jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib ini di surat jin. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa manir tado mir rasulin. Eh, illa manir tado mir rasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib dan alam ghaib yang dimengerti yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang goib yang Nabi dinger, dingertikan. Paham itu loh maksudnya. Tapi ya tetap di ya, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Warokoh bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Nah, dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia, Ya akhirnya ketika Nabi Sowan setelah mendapat wahyu kata Warokoh kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Warokoh, orang seperti kamu pasti mengalami diusir. Itu satu hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun Iya. jadi nabi. Gitu, misalnya jadi nabi umur 40 tahun, diusirnya kan tahun 53, nabi umur gitu. Itu kan barang hoib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria nabi agar nabi, ya sebenarnya alami diusir. Nah itu ya barang hoib, tapi orang bisa tahu karena di, di ngerti. Sekarang di masjid biru, masjid khodrok di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan lataf tahun nal kostantonia walatun fikun nakunu fi sabillillah. itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah saya ulang lagi 200 Hijriah dan itu hadis ditulis dibaca ulama seluruh dunia zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi Konstantinopel Turki ini Konstantinopel yang terkenal tentang Turki setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih. Jadilah negara Islam. Makanya masjid Tengkono jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngetikan itu. Taunya karena di di ngerti. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang sudah ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sengro barang gaib mau apa itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ana istisnae napa ya? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih di antaranya tentu Rasulullah. Jika Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini, begini, begini. Coba sekarang lihat, saya tuh hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika ngendikan akhir zaman apa? Saya ingin ini terus diantaranya apa? Wayak surul harut dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fasaro ilas Syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua, sekarang pembantian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel Palestina juga Zaman itu Nabi ngintikan pertanyaan, wawal harus, kasrotul harus, di mana ya Rasulullah? Fa'asaro Syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah Dawi Nabi. Itu ya barang goib, Nabi perso. Itu makanya istilahnya yang tahu barang goib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sama terus jangan menolak. Quran jelas yang roh barang goib Nabi lah roh. Wah, yuk kebablasan sampai lah nabi raro barang kowe ora roh swarga neraka ora ketok. Sesuai ke bantah Nabi pisan, nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah kan barang kowe? Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng ya teman-teman. Lainnya pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi ilam anir tato bir Rasul. Kecuali orang yang diberi ridho Allah termasuk Tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah kayak tadi Warokoh bin Naufal, Salman Al Farisi, San Al Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu kan, putrane pendeta, pinter era karuan. Umurnya satu tahun. Uh, dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia wis ora ngaji be aku, wis ngaji be sumbere, sobo nabi akhir zaman. Sampai empat pendeta, lala ini bener. Titenane nadine nabi gue, piye? Ya nabi gue ya lucu, <laughs> alamatnya ku lucu di, beliau itu layak balu sodakoh tapi layak balu hadiah tidak nerima sodakoh tapi nerima padahal barangnya sama sampai Salman Al Farisi itu menjadi buruh di Medina padahal dia orang Persia orang Iran pas jadi buruh dapat upah dibelikan sesuatu itu datang ke Rasulullah zaman itu dia belum muslim Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sodako sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak terima sodako. Terus nyuruh sahabat, eh cung cung pangan, aku orang lemangan sodako. Sama Farisi bilang, hadihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, sama Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Hampir Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sodakoh sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuah itu ada sandi. Sama-sama posisinya dikasih, tapi dibahasakan sodakoh Nabi menolak. Dibahasakan sodak hadiah Nabi menerima. Itu ya barang Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alaman Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena di ngertikan. Karena apa? Di ngertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang yang alim, masyur itu sih, Itu di kitab-kitab hadis masyur. Sayyidina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak. Irak Medina itu penerbangan dua jam. Penerbangan dua jam, so no, jauh pasukannya terdesak, Umar dari Medina bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah al Jabal, gue aja tadi, ya Sariyah al Jabal, hei pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang oh coba jarak Medina Sampean kene kitab mbok waca ora roh trakum. Iku Madinah iso delok pasukan teng ngerti musuhe liwat kene pasukan ning kene kalau gak dingertikan diperingatkan bahaya. Paket sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya syariah al jabal ya syariah al jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya syariah aja. Karena di, ya Umar bisa gitu tapi karena di, di dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Pak Sayyidina Ali itu masyur. Eh, dia ada fitnah sifin, ada fitnah macam-macam perang begitu Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati fitnah sudah disifin. Tidak mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jumjumah gini terus pas sholat subuh. Jadi enggak, enggak di situ mati saya. Tetapi mati itu sudah ngerti. tidak tidak mati saya ada seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih lah, Ah, gak ngimami subuh, kita gitu, ya, masalah. <laughs> Lebu metu, lebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh ter terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, ndak mati saya ada seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini, seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, anak sampean Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan, asli. <laughs> itu asli orisinil ya mas, ya sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang. Jadi masih orisinil teman, mau bener-bener nggak ngerti. itu itu bagus lah itu masih. Ya. <laughs> ya, masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, itu tadi ya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtado mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah. Tentu termasuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu tahu detail. Makanya masyur kan hadis uridot alia dunufu umati setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu Sampai ada orang yang dosanya karena kok upil atau kok nopo umbel nih gue di masjid. Aku ya roh gajarane umatku. Gajaran paling gede uang sing ngresiki masjid sampai ketika Nabi nggak nih akhir zaman ada seperti seperti ini. Nah termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin solda pakai ya, macam-macam itu detail sekali Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman. Wae baru zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, saat ini prostitusi ya terang-terangan tenan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk orang hadis meskipun tidak ada di al qutubus Sita sebenarnya akhir zaman qalilun ulama uhu kathirun kutoba Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ya ora iso. Qalilun ulama uhu katsirin Kuto baru. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit, tapi tukang khutbah. Lah saya ini kejadian ini. Iya tahu ora. Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap di kan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa anda? Kadang kan wali versi awam. Angger sing suwanake wong omongan hati-hati terus dianggap wali adalah goblok kira karuan. Wis goblok asli ini menurut. Tapi apa pe dreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis menengah ya, wis barno, enggak mati-mati dhewe, ayo mati, ayo mati kok repot. Napa mati ya Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama delok tentang hadis soha. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'una, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Betul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al Kufa tapi orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Makmun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk. Akhirnya banyak pembant. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah, Hunalika azalazil. Memang di Irak itu penuh zalazil, penuh nopo guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Sayyid Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah nanti engkau di sana dihormati. Ada 30 ribu orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Sayyid Husain percaya. Konsultasi sama Sayyid Abbas, Abbas bin Abdul bin Abbas ya Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang nopo ya, paman ya. Abdul bin Abbas bin Abdul Muthalib. Husain Sayyidah Fatimah Rasulullah Abdul Muthalib. Paman ya paman paman mbah paman misanan. Ya. Itu kata Said Abbas Al-Kufa Latafi. Suwang Kufa orang Arab bener. kebodohan cung gue kamu ini coro coro Said Abbas Abdul bin Abbas. Kaya paling kebodohan tuh. Said Husain ajarnya tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodohan tapi ngendikan tapi aku janji. Dan para habaib pantangan ini nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. yos ya yos ya gak bobo berangkat. Barang berangkat setelah dekati Karbala itu bahasa Arab karobun itu susah balaun itu bala ya lawalai bahasa Arab karobun itu susah balaun itu bencono Dalam saya Husain itu tanya mahadar ini apa Hada karo hada Karbala. Niki Karbala. Saya susah langsung spontan ngendikan. Hada karobun wabala. bala. Yo ya, iki mari susah. Ternyata delalah beliau dibantai ya di Karbala. Yo ya, coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Ya, itu mana nih wis karobun wabala. Ya itu seperti Jadi nggak mungkin orang-orang spesial nggak tahu itu nggak mungkin. Cuma taunya di, ya itu tadi bedanya kan di, dikasih tak, Ya tahu tapi kasihnya di, dikasih itu Tapi cerita-cerita wali itu Ya memang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis lah, kemis itu beli kafan. Itu gue dewe orang orang santri ini. Itu gue dewe terus. Ya terus atas dewe bareng subuh Jumat Jumat subuh. Adik itu celok jadi masjid. Cung, Rene, aku baru sholat Aku wis kodho pangeran wis pindah saiki. Kafane dikekno adike separatus wirid. terus mati. Ora kok kowe ngelo mati. Gak lapor gak opo, gundul berangkat. Gak sopan, Pak. Jadi tuku kapan dia tenang ya tuku. Adik mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan Ya Allah arido bil intikal ila malikil mulki. Mun kalau saniki rido pindah teng alam malikil mulki. Maksudnya ya kak pindah pundut kafani ya terus kamu itu ya tapi yang ngertinya di lagi bareng Nah itu orang yang dalam jarak satu hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali sok teko loh ya aku mati jadi sing jarak sedina ya dia teko Jadi ya, sing ngundang ya Imam Ghazali ya dosa teko kan kok kok dosa teko gak terlambat jadi bisa ngerti Ya, ya di, tapi ya tadi di, lagi-lagi ngertinya di, di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi Mujmalah karena ada hadisnya Yang untuk wali ada yang percaya ada nah, Itu kan urusan masing-masing Nah aku milah percaya Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon Wong inna wa ala kulli syai'in qadir. sing mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua antar wali tahu. Lah kira wali terus ra percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ra duwe. Mustahil ana wong di dhuwit duit rong ewe yang ngelera karuan wah yo ya repot nambah antem kromo ngono Bapak radi duit terus orang percaya orang duit kalau sampai sekarang yo ya kayak gak percaya musuh orang di dirong itu kalau tahu duit sama tuh tapi kalau waras ya percaya ya ono lah kowe ono ngomongin mas banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau kan sering belajar Imam Bukhari, hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang hentikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Yaitu tadi kayak Fathul Konstantinopel tadi. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari kira-kira yang geloyar ya percaya. Paling parahnya si Dina Umar. Masyur kalau nanti cerita tentang mereka ini tambah tasdek iman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Itu kubur-kubur ya, Nabi perang kontak wis do kelaparan itu kan cepat guyon ini. Salman mau nutuk waktu gak kuat terus Mbak Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang Nopo tanah tadi godam saya itu tidak kuat, gancol, gancol saya itu tidak kuat. Nabi dilapuri ngoten beriku terus mendet air didoni disiram. Terus mikwal, mikwal ini gue gancol nih bahasa Arabnya mikwal niku dipendet kayak Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai ke Turki, sampai ke uh, Istana Putih ning Jordan. Istana Putih posisi posisinya persis di Jordan. Nah, ini Al-Qasrul Baido. Jadi Nabi, kue roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sumben kerajaan umatku dok gedung putih musim teng Jordan. Jadi Nabi nak ini, ya order, nopo? Order. Ya Salman ya percaya wae. Duduk menaik ke Turki di Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu nih rumang itu betul secara sejarah memang di Jordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dene iku diperangi wong kafir delik-delik gawe kontak, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tambah sih tambah gedeng Muhammad itu. Jadi wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo, ya tenang ya. Wong Nabi Nabi orang pak. Bareng ngono ana sinten iku Subhanallah Suraka, Suraka ku elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan ben sing nganggo. Ya kan ada Umar kerungu, sahabat kerungu semua di depan umum Nabi ngendikan. Bon wala zaman Nabi wafat, cara lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditaklukno tenang Jordania, Palestina direbut. mbak sinten? Umar. Pasukannya termasuk Salman Al Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo surapa? Dinggo ora pantes celek nganggo mahkota. Jadi di didelok Abu Umar mau teguya guyu perkara elek rapas kabeh ini aku. tinggu ngalor gitu. Itu masuk Bareng tinggu terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus Abu Umar, "Ya suruh kok ikhlas, coplok." Lu nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku jare. Terus jare Umar guyon. Ya kau nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadise kowe kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisaha walam yaqul laka litamlikaha masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggu, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggu ya wis dicoplok. Didol gue Baitul muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih suka ngendikan sampai detek. Coba misalnya si ngomong kowe, mesti suruh kowe mati, wo delalah keliru lah gampangane. <laughs> Lah ya misalnya si rokok mati, tau Umar mati, gak sirido cerita no. Surokoh nganggu nopo? Mahkota. Delak jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat cek ya ganteng mus wong Arab. Tapi ora pas. Endi? Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi di dengertikan. Makanya Nabi ngendikan tak hadis sahih uti itu khoza inas samawati wal ardi wa uti itu masyariquha wa maghorib Sebagian lewat wazuwiyali mulku umati. Aku didudohno di bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mbentuk diwae wae umat. Akhirnya Nabi so cerita Sam, cerita Zurdan, cerita macam-macam, termasuk cerita Lataf tahun nal koston tonia. Walatun fikun nakunuzaha fi sabilillah. Sok ben kue itu sok menguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki wis dekat Casablanca, Casablanca itu dekat Spanyol, wis Barat. Wala wali zaman Turki dibuka onok Maghribi pun jadi negara Islam atau sama Paham? Ya? Padahal itu diruat Imam Bukhari tahun 200. Sementara ini 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah itu goib nopo goib? Oh, tapi bisa karena di tadi ini Iya, jadi mengenai pulau niku pulau suwon lah, sama nurak saham mela aliran semacam-macam. Gak bisa barang gaib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya, ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya yo berat berat. Mus berat-berat berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in diri ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat namun tempat itu surat jin. Wae juz sama Di antara Allah mensifati zatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa? Illa manir tado bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib dan barang goib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa mandir tato rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul tidak termasuk yang diridho itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Warokoh bin Naufal, ada Sayyidina Umar, itu kan tidak Rasul. Tapi nyatanya ngerti barang apa? Oh, Faham sih kalau maksudnya? Faham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus tidak harus Rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh ya. Sesuk sebelum juta orang kita ya Lah ngerti, tapi kan ngerti-ngerti mergo biasa, tapi kan tetap <laughs> iso ae nyatane sesuk sugih. Iso wae sugih sebelah sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas nek. Tapi kan ora penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Ya. Di nih hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama oh, Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam mau minal masrik ambek maghrib. Kok wetan kulon, kumulon mulon niku tok, kuwi itu. Maghrobi, terus Turki, ngetan saya itu di Indonesia. Jadi Imam Nawawi, Imam Nawawi sing maju majmu niku ya kadang ngirapati percaya tapi ini ulama. Apa tak percaya ya, model wali deh. Mulane Islam itu angel berkembang di Janubi dan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya nak rangitan ngulon, ngetan ngulon, ngetan ngulon. Jadi jarang sing janub, janub itu sisi utara atau selatan. Cari mana lagi cek sugeng ya tak gosok. Mungkin emang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan, betul dan tiangnya. Nah <laughs> itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir itu. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga itu. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain ma bena misro ayil jannah misro itu sekamane kusen apa wis nak cara kene sing digoni apa itu sing digoni engsel apa jadi gawang ya gawang yang satu dengan yang lain itu kama bena ailah wa basro apa nabi nyebut nyebut daerah-daerah kalau nggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basro itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung itu jaraknya sama persis sekian ratus kilo Padahal Nabi ngendikane ya koyo gloyore ya santai ya pokoknya gampang swarga itu kaya antara Medina iki utawa Medina iki. Kota yang disebut itu beda-beda, tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan gak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala benal bahro ini Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, bu, ketemu kayak apa itu pasti ada sek, sek ada hadis. Ya Nabi ada ya tahu om ummi, tapi menjadi tahu karena diberi Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kita berfitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Sam. Sekarang yang benar-benar jalazil itu Sam. Eh, Sam itu mulai Irak, Libanon, ya macam-macam. Sama nih tong wae. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Said Hussein teng Budi, Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. dinasti nopo Timur nopo Leng. semisal macam-macam terus sampai Mesti wow, Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Betul apa? Mati. Mana diadab pangeran wong Babylon raiso tenang. Mulane cara ulama-ulama nak Irak gunjang itu sangel dandanane mergo Babylon termasuk kota sing malun. Makanya sehingga ulama itu menghindari tempat di nopo di Babylon. Bama ma unsila alal malaka ini di Babila harta Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi Wa asharo syam Nabi membuat isyarat itu besar. sekarang pembantian terbanyak di mana di Syria nah kalau seperti itu jelas ini barang hoib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwatkan oleh khiyaru umatih kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang bener 1430. Nah, ya itu tadi ya, melane kula suwun macane aja qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa wa tapi macane apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Iku fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi nabu rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah itu punya akses menjadi tahu barang-barang Allah. -barang